Termasuk pada Adarthul Khamis. Pelajaran yang kelima ini tentang al-huruful munawwanatu, huruf-huruf yang ditanwin. Sudah kita sebutkan bahwasanya tanwin ada tiga. Ya. Fathatain ya. yaitu dua garis di atas fathatain dengan dibaca an. Kemudian dua garis di bawah dengan disebut kasratain in dan seperti wawu kecil di atas dua dommatain dengan dibaca un. Apa definisi tanwin? Siapa yang tahu apa definisi tanwin? Yang pernah mendengar atau pernah belajar tuhfa? Tanya. Apa Akh Azmi? Tanwin. Tanwin definisinya nunun sakinatun talhaqu akhir al-ismi lafzan la khattan. Jadi nun sukun yang mengikuti akhir isim secara pengucapan, tidak secara penulisan. Ya, jadi tanwin definisinya nun sukun yang mengikuti akhir isim secara pengucapan, tidak seperti atau tidak secara penulisan. Tanyim. Antum lihat dalam kalimat umpamanya Zaidun. Zaidun. Ya. Zaidun di situ kita temukan nun sukun. Talhaku akhirul ismi, adanya nun sukun di akhir isim. Iya. Zai Dun. Dun Di situ ada nun sukun. Ya tidak. Cuma nun sukun di sini secara pengucapan. Adapun secara tulisan nggak ada. Yang ada apa? Dommatain. Di atas huruf. Di atas huruf apa? Di atas huruf dal Zai Dun Ya di atas huruf dal ada dommatain. Ya, itu secara apa? Secara pengucapan seolah-olah ada nun sukun. Benar enggak nunnya sukun? Iya, tidak berharokat. Karena kalau berharokat apa? Zaidunu, Zaiduna, Zaiduni. Ya, itu kalau berharokat berarti ada nu, ni, na. Tapi di sini Zaidun tidak berlanjut menunjukkan seolah-olah akhir isim tersebut ada nun sukun secara pengucapan. Adapun secara penulisan nggak onorek katanya, nggak ada. Ya, antum mau korek-korek juga nggak ada. Ya, nggak ada nun sukun jentreng sukun. Tapi yang ada domatain. Itu namanya tanwin. Dihafalkan dulu definisinya. Ya. Nun sukun yang mengikuti akhir isim secara pengucapan tidak secara penulisan. Iya. Dan kebanyakan para ulama menyebutkan nun sukun tersebut mengikuti akhir isim. Menunjukkan di fiil ada tidak tanwin. Fiil ada tanwin enggak? Pernah belajar <laughs> fiil? Apa fiil itu? Ya, di fiil di huruf ada tanwin enggak? Mas Harif di fiil dan di huruf ada tanwin nggak? Nggak ada. Tuh, karena definisinya apa Talhaqu akhirul ismi. Tuh, Mas Azmi. Di fiil ada tanwin. Hah? Tuh. Kalau fi'lun madin Fi'lun madin Istighfar. Hah? Siwa fi'il Fi'lun Siwa fi'il Isim ya <laughs> Kecuali fa'ala baru fi'il Tapi kalau fi'ilun sudah jadi isim Masdar Baik Tetapi kata para ulama ada Tanwin yang mengikuti fi'il ya. tanwin fi surati fi'il ya, dalam bentuk fi'il tetapi hal itu tetap pada asalnya dia bukan tanwin tanya seperti di surat eh, al-alaq di akhir akhir surat al-alaq lanasfa'an bin nasiyah ya lanasfa'an ya, itu merupakan fi'il tetapi ditulis secara penulisan Al-Quran dengan tanwin. Yang pada asalnya apa? Nun taukid. La nasfa'an. Ini ditulis dengan nun taukid asalnya. Tetapi dalam penulisan rasm Uthmani ditulisnya dengan tanwin. Ya, sehingga jangan terkecoh. Ini berarti tanwin ada pada fi'il, tidak cuma penulisan Al-Qur'an saja. Demikian pula yang kedua di surat Yusuf. La yasjunanna junan ya. itu pun ditulis fiil ya nun taukidnya dengan tanwin Taib. Ya, sehingga kita kembali ke definisi yang ma'ruf bahwasanya tanwin adalah nun sukun yang mengikuti akhir isim secara pengucapan tidak ada secara penulisan Taib. seperti fathatain dom kasratain dengan dommatain seperti itu wallahu taala alam bisawab